Tafsiran yang kedua kata Nawawi rahimahullah yakni laisa bikabirin tarkuhu alaihima. Wa ma yu'adzabani fi kabirin yakni tarkuh. Bukanlah satu dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Tapi ternyata mereka masih melakukannya. Penafsiran ketiga menyatakan wama yu'adzabun fi kabir maksudnya adalah laisa kepada kabair. Keduanya disisa dalam satu dosa yang bukan termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar, dosa besar memang, tapi bukan dosa besar paling besar. Ya intinya, iya menunjukkan bahwasanya dua dosa ini adalah dosa besar tapi keduanya menyangka bukan dosa besar. Keduanya sulit untuk meninggalkannya padahal ini adalah dosa yang mudah untuk ditinggalkan. Tidak sulit untuk ditinggalkan. Kata beliau, "Amma ahaduhuma" Adapun salah satu dari keduanya, fakana yamshi bin namimah. Dia sering berjalan melakukan adu domba namimah. Namimah kata Imam Nawawi rahimahullahu taala hakikatuha hakikat namimah adalah naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad Hakikat namimah adalah menukil ucapan sebagian orang kepada yang lainnya dalam rangka merusak hubungan mereka. Menukil ucapan sebagian orang kepada yang lain untuk merusak hubungan mereka. Apalagi hari Ustaz. Kalau ammal akhar adapun yang lainnya fakana la yastatiru min baulih. Dia tidak istitar dari baulnya. disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa hadis ini diriwayatkan dengan tiga lafaz. Yang pertama seperti dalam bab dalam kitab saya Muslim ini yakni fakana la yastatiru. Lafaz yang kedua seperti akan datang di sanad berikutnya dengan lafaz la yastanzihu laisanzihu. Lafaz yang ketiga dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya dengan lafaz la yastabri'u. Ya, la yastatiru, la yastanzihu. Yang ketiga adalah la yastabri'u. Qala Nawawi rahimahullah wa kulluha sahihatun. Dan semua lafaz yang tadi sahih fakana la yastatiru atau lafaz yang kedua la yastanzihu lafaz yang ketiga la yastabri'u semuanya sahih wa ma'naha maknanya yakni la yatajannabuhu wa yataharraz minhu dia tidak menjauhinya tidak menjaga diri darinya Qala Qala fada'a asibin rabbin Maka Rasulullah pun minta dibawakan ya da'a bi da'a bi minta dibawakan minta diambilkan satu pelepah korma yang masih basah Kata Nawawi rahimahullah Al-asib itu adalah Al-jarid wal Gusun min nahl Ya pelepah Atau ranting dari pohon korma Minta dibawakan pelepah korma Fasyakkahu Bisnain Kemudian Rasulullah membelahnya menjadi Mematahkan menjadi dua bagian wahidan wa wahidan. Kemudian beliau tancapkan di satu kubur satu, satu lagi di kubur yang lainnya. Semua kalah kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yukhaffaf 'anhuma malam lam yaibasa." Mudah-mudahan akan diringankan adab keduanya selama pelapa kurma Disebutkan dalam riwayat Muslim lainnya bahwasanya ini terkait dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada beliau faujibat syafaati an yurfa'a Dzalika anhuma madamal qalbani ratbain. Kata beliau, maka diterimalah syafaatku. Dijabahlah syafaatku. Untuk dihilangkan, diangkat adab dari keduanya. Madam salama al-khadiban selama pelepah hormat tadi masih basah. Ya, ini adalah dengan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhak, tidak boleh untuk berbuat demikian. Qala haddathanihi Ahmad ibn Yusuf al-Azdi Qala haddathana Mu'alla ibn Asad Qala haddathana Abdul Wahid عن سليمان الأعمش سليمان بن مهران بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه من البول أو من البول عن البول atau من البول tadi sama la yastanzihu atau la yastatiru atau la yastabdir la yastabriu artinya sama yaitu tidak menjauhinya tidak menjaga diri darinya nah Sebab keduanya dosa besar kata Nawawi rahimahullah. Yang pertama karena ada mutanazzuh minal baul tidak membersih-bersihkan diri dari baul dari kencing ini yalzamin hubutlan hubutlah Kalau sampai seorang tidak bersih dari air kencingnya, tidak menjaga daya, tidak membersihkannya, maka ini menyebabkan batalnya salat dia. Tidak sahnya salat dia. Dan tentunya ini adalah satu dosa besar. Adapun namimah. Namimah itu dosa besar karena min akbail qabaih. Ya, namimah adalah termasuk kejelekan yang paling jelek. Mengadu domba di antara kaum muslimin, di antara dua kelompok. Qala Nawawi rahimahullah wa amma fiqhul bab. Adapun fikih dari bab ini adalah yang pertama isbatu adabil qabri. Dalam hadis ini menunjukkan adanya adab kubur. Ya di antara sebab adab kubur adalah namimah melakukan namimah dan tidak bersih-bersih dari kencing. Kalau fihi dalam apa hadis ini juga kata beliau satu abwal najisnya air kencing. Najisnya air kencing berdasarkan riwayat yang tadi la yastanzihu min kalau bawl Qala fihi dalam faedah hadis ini juga kata beliau tu ghiladu tu tahrimin namimah sangat sangat haramnya namimah namimah mengadu domba di antara kaum muslimin di antara dua belah pihak di antara dua orang adalah termasuk perkara haram yang sangat ditekankan keharamannya Allah alam ala Fakabar